jamaah di mana saja berada yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah kita juga hadir pada malam ini tamu dari Jakarta dari Dewan ketahanan nasional yang juga hadir bersama kita untuk sholat maghrib berjamaah bersama. Malam ini insya Allah kita akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Hajj ayat 38 sekaligus memberikan informasi dan pengetahuan dari Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu selalu mendapat pembelaan atau dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Jadi orang yang beriman ini yang telah beriman kepada Allah, yang telah bertakwa kepada Allah, yang telah berserah diri kepada Allah, yang telah melakukan berbagai macam perintah dari Allah. Innallaha yudafi'anil lazina amanu Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Nah, berarti kalau di ayat ini orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mendapat kemudahan, tidak akan mendapat bantuan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dalam keadaan mendapat pembelaan atau dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang berkhianat lagi kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melihat makna dari ayat ini bahwa di ayat yang sangat singkat ini ada dua pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Orang yang beriman mendapat bantuan, pertolongan, pembelaan dan dibela oleh Allah sedangkan orang-orang yang khianat kepada Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang sangat singkat ini Ya mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang dianggap oleh Allah telah beriman, bukan belum beriman. Jadi telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, orang-orang yang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh khianat ini sering kita dengar, sering kita baca, sering kita lihat. Banyak orang yang setiap hari dia nikmati pemberian Allah. Banyak orang setiap hari dia menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi tiap hari dia kufur. Tiap hari dia kafir, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beriman Orang yang beriman itu dia selalu tunduk, selalu patuh, selalu mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar dan insaf bahwa apa saja yang didapat di muka bumi itu adalah pemberian dari Allah maka dia tidak akan mau berkhianat dan tidak mau untuk ingkar kepada Allah dan Allah benci kepada hamba-hambanya yang khianat dan Allah benci kepada hamba-hambanya yang kufur atau yang mengingkari Allah Azza wa Jalla ini kita lihat ayat ini berkaitan dan bermunasabah punya korelasi dengan ayat berikutnya yang terdapat pada surah Al-Hajj ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah." Artinya, orang-orang yang apabila kepada mereka diberikan kedudukan, diberikan posisi, diberikan jabatan, diberikan rezeki, diberikan berbagai macam anugerah Allah. Apa yang harus dilakukan? Aqamus shalah. Dirikanlah salat. Itu yang pertama. Ini kan kita belum sebulan yang lalu sudah memilih pemimpin. Jadi pilih gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota dan pemimpin-pemimpin kita yang telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dikampanyekan lagi meskipun masa kampanye sudah berakhir secara dunia tapi berita-berita dalam Al-Qur'an itu belum berakhir kampanyekan terus kata Allah jika kamu terpilih jika kamu mendapat posisi dan jabatan atau anugerah dari Allah, aqamus sholat, dirikan sholat. Jadi kita jangan bangga dengan infrastruktur, bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang mewah. Saya akan bangun jalan, saya akan bangun irigasi, jembatan dan sebagainya. Nah, nanti di surat Al-Hajj ayat 45 Apabila kamu lupa untuk menegakkan solat atau kamu sia-siakan solat, semua yang kamu bangun itu dimusnahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat mudah-mudahan sampai dengan ayat 45 dan 46. Bagaimana cerita Allah terhadap orang-orang yang mengabaikan solat karena semua kita bangga. Kalau saya terpilih akan saya bangun infrastruktur bangunan-bangunan yang hebat. Tapi ternyata menurut firman Allah surah Al-Hajj ayat 41 bukan itu yang pertama. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salah. Orang-orang yang jika kepada mereka diberikan kedudukan posisi, jabatan, anugerah, berbagai macam pemberian Allah di bumi. Nah, tentu di akhirat tidak ada lagi jabatan. Semua kita tunduk pada Malik Yaumiddin. Allah Raja di hari pembalasan. Jadi ketika Allah memberikan anugerah di muka bumi, akamus sholah, tegakkan sholat. Karena selama ini umat non muslim sekarang sudah bertambah banyak masuk, masuk Islam. Tapi orang Islam sudah mulai banyak juga yang nggak sholat. Ini sudah mulai. Ada ada yang menarik Orang lain, ini tiap minggu kita baca di Islam The Guest. Yang kemarin tuh Muhammad Goldavis. Dia adalah penyanyi hip hop dari Amerika masuk Islam dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca tapi umat Islam banyak di waktu maghrib sampai dengan isya nggak sholat orang lain sudah mulai tertarik dengan ajaran Islam seperti yang pernah saya sampaikan Miss Dunia yang bernama Kerin Kova sekarang belajar Islam di Qatar wanita Yugoslavia wanita cantik dunia banyak uang masuk Islam bercita-cita untuk menjadi mubalighah dan pendakwah orang lain masuk Islam bercita-cita untuk menjadi pendakwah menyiarkan Islam tapi orang Islam sendiri banyak yang lupa kepada Allah inilah yang disebut dengan umat yang khianat dan kufur innallaha yudafi'u anil lazina amanu sesungguhnya Allah selalu membela orang-orang yang telah beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap pengkhianat. Orang-orang yang khianat kepada Allah dan juga yang kufur dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat yang sedang kita bahas ini. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salah wa antauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur mereka atau orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah di muka bumi akamu sholat Mereka mendirikan sholat. Jadi kalau kita ini mengukur diri apakah kita sudah beriman atau belum, Allah sudah memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Bisa tiap hari menarik nafas. Bisa tiap hari hadir ke Masjid Raya Baitur Rahman dan ke masjid-masjid lainnya. Berarti ukuran sementara kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Maka Allah sebutkan kepada mereka ini hendaknya aqamus sholat, dirikan sholat. Jangan abaikan sholat. Kalau Allah sudah memberikan berbagai macam kemudahan, termasuk posisi, kedudukan, jabatan, dan berbagai macam kemudahan dari Allah. Selanjutnya, setelah aqamus sholat, menegakkan sholat, wa'atau zakah, menunaikan zakat Nah tentu bagi orang-orang yang sudah ada jabatan, sudah ada posisi, sudah ada anugerah, sudah ada rezeki, pasti dia punya uang atau penghasilan. Maka Allah memerintahkan kepada hambanya yang telah beriman ini wa atau zakah tunaikan zakat, bayar zakatnya. Nah, kita semua bisa untuk mencari persennya. 4 juta kali dua setengah persen hanya 100 ribu zakatnya berarti kalau e, dikalikan setahun ada 48 juta penghasilan minimal maka dalam 4 juta dua setengah persen hanya 100 ribu kita zakati berarti uang kita 3 juta 500 itu harta yang paling bersih dan suci untuk dinikmati. Tapi jika kita masih kikir untuk membayar zakat, masih bercampur antara harta yang bersih dengan harta yang belum bersih. Allazina allazina la yu'tuna zakah wahum bil akhiratihum kafirun. Itu di surat Fusilat atau di surat Hamim As-Sajadah ayat 7 orang yang belum mau menunaikan zakat atau belum mau membayar zakat, kemudian dia meninggal, maka di akhirat tercatat dia orang kufur, orang yang ingkar kepada Allah. Jadi dia berkhianat dalam hal ibadah dia mau, tapi ibadah maliahnya dia belum mau. Belum mau beribadah dari segi ibadah maliah Ibadah maliah itu ibadah di segi harta. Punya uang kita sembunyikan. Bahkan ada orang allazina yabkhaluna wa ya'muruna an bukhli orang yang kikir kemudian menyuruh orang lain untuk berlaku kikir nah, ini tidak boleh jadi dalam agama kita ini apakah orang lain mengetahui tentang penghasilan kita ataupun tidak maka orang yang beriman adalah orang yang berani menyisihkan sebahagian hartanya untuk ditunaikan untuk menjadi hak-hak daripada fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Inilah perintah Allah setelah sholat tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Setelah itu, nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jika Allah memberikan kita sehat, jika Allah memberikan rezeki, jika Allah memberikan posisi, jika Allah memberikan kedudukan jabatan, aqamus shalah, tegakkan solat, tunaikan zakat dan suruh orang berbuat yang ma'ruf. Jadi ini diperintahkan oleh Allah. Semua kita hendaknya menjadi pendakwah. Menyuruh saudara-saudara kita untuk amaru bil ma'ruf. Menyuruh orang lain untuk berbuat yang ma'ruf Wanahau 'anil Mungkar serta mencegah mereka daripada perbuatan yang mungkar. Walillahi akibatul umur dan kepada Allah lah kembali semua persoalan dan semua permasalahan. Jadi kalau sudah didakwahkan masih ada orang yang ingkar kepada Allah, masih ada orang yang berkhianat kepada Allah ah, kembalikan semua persoalan walillahi akibatul umur dan kepada Allah lah atau milik Allah lah kembali semua persoalan kembali semua urusan dan kembali semua problem atau permasalahan ini diterangkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam diberikan semangat oleh Allah ya Rasulullah wa ya Nabi Allah tugasmu menyampaikan dakwah dari salah tentang solat tentang zakat suruh orang lain untuk berbuat baik cegah manusia untuk berbuat mungkar apabila nanti ada orang yang kufur kepadaku kata Allah dan ada orang yang menghinamu dalam engkau menyampaikan dakwah dari salah pertama walillahi akibatul umur kembalikan saja semua persoalan itu kepada Allah nyekeun bahasa Aceh kali tak pegah hai dengar nama dalah yang penting benar orang pegah daripada nanti semua diam tidak ada lagi orang yang berdakwah tidak ada lagi orang yang mau menyampaikan dakwah dari salah semuanya diam istilahnya hidup nafsi-nafsi tidak ada urusan dengan orang lain yang nggak sholat tidak benar menurut Al-Quran وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Walillahi akibatul umur Setelah kamu sholat kata Allah Kamu bayar zakat Wa amaru bil ma'ruf Suruh orang berbuat baik Wa nahau anil mungkar Dan cegah manusia Daripada perbuatan yang mungkar Baru kemudian Walillahi akibatul umur kepada Allah lah kembali semua persoalan dan urusan. Allah memberi semangat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Samud." Jika ada orang yang enggak percaya kepadamu, yang menganggap apa yang kamu sampaikan itu sebagai hoak, sebagai berita bohong, atau ada orang yang membencimu karena kamu menyampaikan dakwah dari salah, tidak ada masalah ya Rasulullah. فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود telah ada juga sebelum kamu ya Rasulullah dulu qablahum kaum nuhin umat Nabi Nuh mereka juga menghina nabi mereka. Wa'adu wa samud, umat Nabi Hud dan Nabi Soleh. Ada juga yang menghina nabi mereka. Ini sekalian Allah beritahu kepada nabi. Kalau kita lihat dalam berbagai macam kitab tafsir, ini ada penjelasan lagi. Maksudnya, bukan hanya kamu melihat, tapi kamu ingat peristiwanya, apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh Allah kepada umat yang mendustai nabi dan mengejek nabinya wa in yukazzibuka jika ada orang yang mendustaimu tidak percaya kepada dakwah dari salah yang kau sampaikan ya Rasulullah faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa adu wa samud sungguh telah ada pada masa dahulu umat Nabi Nuh yang ingkar kepada nabinya kemudian kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh nah, di sini tidak diceritakan apa hukuman yang diberikan oleh Allah tapi pada surat Hud di belakangnya itu sudah dijelaskan hukuman apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka ada yang lari ke gunung Judi tapi semua mereka yang ingkar kepada Allah dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, yang selamat pada waktu itu Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ya Rasulullah wa in faqad kazzaban qablahum qaum nuh wa adu wa samud. Jika ada yang mendustaimu, jika ada orang yang nggak percaya kepada dakwah dari salahmu, tidak apa-apa ya Rasulullah. Memang sejak dulu itu ada umat-umat yang ingkar, bukan hanya di zamanmu ya Rasulullah, tapi juga jauh sebelum kamu, yaitu pada periode Nuh alaihissalam. Ada orang yang kufur, ada orang yang kafir, ada orang yang ingkar, tapi mereka semua telah kumusnahkan. Wa'adu wa samud. Demikian juga kaum Ad dan Samud mereka ahli di bidang arsitektur membuat bangunan-bangunan yang tinggi infrastruktur yang hebat mereka bangga dengan kepintaran mereka tapi semua mereka kufur kepada Allah menghina Nabi Hud menghina Nabi Soleh gedung-gedung yang pernah mereka bangun semuanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendalami tentang hal ini bisa dibaca di dalam surat Al-Fajr Iramazatil Imad kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi tapi orang-orangnya congkak dan sombong akhirnya ditenggelamkan oleh Allah bukan hanya mereka tapi gedung-gedung mewah yang pernah mereka bangun semuanya dimasukkan ke dalam tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi mereka dilongsorkan oleh Allah semua orang-orang kufur masuk ke dalam tanah dan hingga saat ini mereka tidak bisa bangkit atau tidak bisa bangun. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa datang untuk mengevakuasi mereka. Tidak ada orang Amerika yang datang untuk membantu mereka. Semuanya telah dimusnahkan oleh Allah. Setinggi bangunan yang telah mereka bangun, sedalam itu pula Allah longsorkan mereka. Dan semua penghuni yang kufur kepada Allah telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan adalah hamba-hamba Allah yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut dan kaum Nabi Ibrahim yang ingkar kepada Allah dan kaum Nabi Lut yang ingkar kepada Allah. Ini umat Nabi Ibrahim ini dulu memang sangat kufur kejam bahkan suka membunuh itu anak-anak kecil semuanya dipotong lehernya kemudian gadis-gadis cantik tiap tahun disembelih satu lehernya dipersembahkan ke sungai Nil itulah kejadian sebelum Nabi Ibrahim diutus oleh Allah maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk berkorban terhadap Ismail tapi Ismail tidak jadi dikurbankan jangan nanti dianggap bahwa Ismail disembelih tidak wafadainahu bizibhin azim leher Ismail diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar maka supaya tidak banyak terjadi pertumpahan darah di muka bumi ini banyak-banyaklah berkorban semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi umat Nabi Ibrahim bahkan sampai menangkap Nabi Ibrahim seperti Raja Namrud itu dia lempari Nabi Ibrahim tapi Allah memberikan mukjizat kepada Ibrahim alaihissalam yang terbakar hanyalah tali pengikat tangan Nabi Ibrahim alaihissalam tali pengikat kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim bisa keluar dari api karena Allah berfirman kepada api wa kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim dan kami berfirman kata Allah wahai api jadilah engkau menjadi dingin dan beri selamat kepada Ibrahim maka Ibrahim alaihissalam bisa keluar dari kobaran api itu bukan asatirul awalin bukan cerita bohong bukan cerita dongeng benar-benar terjadi dan itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran wa qawmu lutin dan kaum Nabi Lut ini maksud kaum Nabi Lut itu kaum Nabi Lut yang ingkar pada Allah yang mereka itu pelaku sodomi, pelaku liwat, suka kepada laki sama laki, bahkan ingin menggoda malaikat yang datang. Tapi apa yang terjadi? Umat Nabi Lut yang homoseksual ini, sebelum dihukum oleh Allah, dibutakan matanya dulu oleh Allah. Lebih kurang ada 40 orang yang masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Sebelum Allah timpakan bencana yang besar, Pertamanya dibutakan matanya dulu. Jadi orang kalau udah buta, meskipun kuat, angkuh, sombong, hilang sombongnya. Mau tinju siapa? Kalau mata udah buta, ya kan? Yang ilmu Allah hebat han. Tengok anak buta sombong rod, Maksud jago kerati atau jago tinju. Punya buta mata, piwan tinju juga, ya kan? pakai logika sesekali gimana tinju juga dia akan hendak uli tidak bisa lagi nah, jadi itu Allah mengambil satu cara yang sangat mudah untuk memusnahkan kaum Nabi Lut yang homoseksual itu wa qaumu Lutin pertama Allah butakan mata mereka yang ingkar kepada Allah dan kemudian Allah musnahkan seluruh orang-orang yang kufur, kafir dan pelaku Sodom itu. Wa ashabu Madian dan penduduk Madian, ini penduduk kampung Nabi Shu'ib yang di dalam surat Hud itu saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Prof Haji Asman Ismail namun saya ulang sedikit karena bertemu lagi dengan ayat ini washabu Madian adalah orang kampung Nabi Shu'ib dan kampung Nabi Musa jadi Nabi Musa lahir di Mesir kemudian dia pernah menetap di Madian di kampungnya Nabi Shu'ib kemudian Nabi Musa ini menjadi menantu daripada Nabi Shu'aib alaihissalam berarti Nabi Shu'aib mertua daripada Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa menantu daripada Nabi Shu'aib alaihissalam jadi begitu cara kita mengingat dan untuk mudah menghafal Nabi Shu'aib mertua daripada Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa menantu daripada Nabi Shu'aib alaihissalam Ashabu Madian ini pernah dihukum oleh Allah karena mereka congkak Nabi Syuib sampai tua itu berdakwah. Kadang-kadang masyarakat kita tidak bersyukur pada Allah jika ada orang sampai tuanya berdakwah. Yang ada hanyalah mengejek. Kenggepiyuh gede, puja Allah. Kan begitu. Ada orang seperti itu. Yang katuhan piuh gede. Demikian juga dengan umat Nabi Syuib dulu. Wahai Syuib, kalau sekiranya bukan karena wibawa keluargamu, kami itu akan merajamu. Kamu udah tua, Berhenti saja dari berdakwah. Wahai saudara-saudaraku, aku diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah agar kalian semua beribadah semuanya kepada Allah. Jangan kalian berlaku curang. Jangan kalian menjadi orang kufur kepada Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Eh syu'ib kalau memang engkau benar, engkau nabi dan rasul, coba mintakan kepada Tuhanmu agar kami yang tidak beriman kepada Allahmu yang tidak percaya kepadamu ya supaya diazab saja kenapa terlalu banyak engkau berbicara eh hey, kalau sekiranya bukan karena wibawa keluargamu kami akan membunuhmu dan akan merajamu Nabi Shu'ib menjawab wahai saudara-saudaraku apakah keluargaku lebih engkau segani lebih engkau takuti daripada Allah yang maha dahsyat azabnya jangan kalian minta azab mintalah rahmat kepada Allah Shu'ib engkau jangan banyak berbicara. Kalau engkau benar sebagai nabi dan Allahmu itu benar, mintakan saja supaya kami yang tidak beriman kepada Allahmu dan kepadamu tidak kami yakini supaya diazab saja. Apa yang terjadi? Nabi Su'im mengadu kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhan, siang dan malam aku menyampaikan dakwah dari salah. Tapi mereka menghina aku, Ya Allah. Bahkan mereka meminta azab kepadamu agar mereka yakin bahwa engkau Allah yang benar-benar Allah dan aku adalah nabi dan rasulmu ya Allah ya Rabbal Alamin selama tujuh hari tujuh malam sab'ata layali wa samaniyata ayam tujuh hari tujuh malam Allah keringkan negeri Madian kering kerontang panas yang amat panas lalu semua mereka buka baju lari ke sana kemari mencari perlindungan ke hutan-hutan kemudian daun-daun kayu juga dirontokkan oleh Allah pada hari kedelapannya semua buka pakaian, lari seperti orang gila. Dan Allah nampakkan awan hitam. Mereka mengira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata setelah semua orang kufur dan kafir dan menghina Allah, menghina Nabi Syim alaihissalam berkumpul di bawah awan hitam. Wa amtarna alaihim matra. Allah hujani mereka dengan hujan batu dan seluruh orang kafir kufur yang durhaka kepada Allah itu musnah tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bersembunyi di rumah mereka fi darihim jasimin di rumah-rumah mereka di tempat-tempat tinggal mereka di tempat-tempat persembunyian mereka juga dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau Allah mau maka jangan minta azab minta saja rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala wa kuziba Musa dan juga umat Nabi Musa dulu telah mengingkari Allah termasuk Fir'aun laknatillah ketika sudah ditenggelamkan baru dia mengakui bahwa Allah itu hebat amantu birobi Musa aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Musa dulu pernah dia kampanyekan diri sebagai Tuhan wa ana rabbukumul a'la akulah Tuhan yang paling hebat ternyata ketika ditenggelamkan dia mengakui bahwa oh Tuhan aku bukan Tuhan tak gurap pempoi begaroi Tuhan alih anak jadeh bu anak jadeh lun Tuhan ah begitu jadi karena congkak ternyata Firun sendiri mengakui bahwa ada Allah yang sebenarnya amantu bi Rabbi Musa Aman bi rabbi Musa aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa tapi taubatnya Fir'aun sudah tak bisa diterima lagi karena dia bertaubat di saat nyawanya sudah yugarrir sudah hampir-hampir mati jadi tidak bisa lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak benar jika nanti ada orang yang mengatakan Ana bepehan nak terbayang ente kira-kira harap mati kan tapi gawa saya rayu kun la ilaha illallah kapruh ke kapruh kapruh la ilaha illallah you jaga hmm, ramai-ramai ya dalam balon tu you dang samping ente kira-kira harap meninggal kun la ilaha illallah tiramo mengharapkan supaya orang tuanya masuk surga dengan modal la ilaha illallah tapi tidak solat tidak seperti itu Allah pun tidak akan menggerakkan lidah orang yang kufur dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit lagi kita tutup aja ayat rupanya tidak bisa sampai kepada ayat 45 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان nakir kata Allah sebenarnya aku melihat tiap hari tiap saat hamba-hambaku yang kufur kepadaku tapi aku tunda azabku kepada mereka fa'amlaitu lil kafirin aku tunda azabku kepada orang-orang yang kufur kepadaku tapi kemudian ada di antara mereka yang enggak berhenti untuk melakukan maksiat summa akhadtuhum fakaifa kana nakir kemudian kami timpakan bencana kepada mereka dan lihatlah bagaimana timpaan ataupun azab yang mereka terima dari Allah yang maha dahsyat itu. Allahul wahidul qahar. Allah yang esa dan perkasa. Ini sepertinya waktu Isya sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum sempat ke ayat 45 pada malam yang berbahagia ini. Amin. Ya mujibas sa'ilin hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Opera mi